dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla Yang tak pernah berhenti meski hanya sekejap Memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatannya baik yang tampak ataupun yang tidak tampak oleh indera kita lebih-lebih lagi adalah kenikmatan yang berupa iman dan Islam sehingga Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dipertemukan kembali dalam acara rutin kita yaitu bedah buletin buletin at-tauhid di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu perkara yang sangat penting, satu perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perkara yang bahkan dampaknya lebih hebat daripada fitnah dajjal, satu perkara yang akan bisa mengenai siapapun mereka, orang yang berilmu ataupun orang yang bodoh. Bahkan perkara ini akan senantiasa mengiringi orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau perkaranya perkara yang tidak bernilai ibadah maka tidak perlu diganggu dengan perkara ini. Apa itu yaitu arya riya was Fitnah Dajjal merupakan fitnah yang sangat besar ya, Fitnah yang sangat besar Yang akan menimpa umat akhir zaman nanti ya karena bahwa e, dajjal ini akan menjadi satu di antara tanda-tanda datangnya kiamat kubro ya akan menjadi tanda bahkan tanda-tanda besar ya karena tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua ataupun sebagian para ulama mengatakan terbagi menjadi tiga namun bahwa Dajjal ini menjadi tanda-tanda kiamat yang merupakan tanda yang besar di mana ketika Dajjal muncul maka ini hari kiamat sudah sangat dekat di mana Dajjal muncul di muka bumi hanya dalam kurun waktu 40 hari ya, 40 hari. Dajjal memiliki khawarikul adah ya, khawarikul adah yang kalau di dalam bahasa kita maknanya adalah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ya, tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ataupun dalam bahasa kita sering juga disebut dengan memiliki keluar biasaan ya, sifat-sifat yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh banyak manusia. Sehingga layaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa fitnah dajjal ini fitnah yang sangat besar. Ya. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad dajjal. Ya, sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat tidak ada satu makhluk yang lebih besar fitnahnya daripada dajjal. Itu untuk makhluk maka makhluk itu macam-macam bertingkat-tingkat. Ya, kita melihat juga ada makhluk-makhluk eh, yang saat ini sudah mengelilingi kita yang mereka juga memiliki fitnah namun bahwa fitnah dari makhluk yang terbesar adalah fitnahnya Dajjal. Di mana Dajjal ini memiliki khawarikul adah, ya, memiliki khawarikul adah perkara-perkara luar biasa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Ya, di antaranya bahwa Dajjal ini bisa menyulap Ya, jadi tukang sulap yang paling hebat itu adalah Dajjal. Satu contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu." Sungguhnya aku adalah orang yang paling tahu terhadap apa yang dimiliki oleh Dajjal. Mahu nahroni yajriyani. Di mana Dajjal ini memiliki dua sungai, ya, memiliki dua sungai yang mengalir. Ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyadu. Salah satu di antara dua sungai ini ya mengalir sebagai air yang berwarna putih yang sangat jernih. Wal akharu ra'yal aini narun ta'ajjaju. Adapun satu yang lain maka sungai ini mengalirkan yang dipandang oleh manusia sebagai api yang membara. Ini sulapnya Dajjal. Ya, dia eh, dirinya ini bisa menyulap e, dua sungai. Bahkan dikatakan memiliki dua sungai. Sungai yang satu mengalirkan air yang sangat jernih, yang sangat sejuk. Ini dalam pandangan manusia. Adapun satu yang lainnya dalam pandangan manusia itu mengalirkan ya, laksana api yang membara. Ya mungkin kita pernah melihat Eh, lahar yang turun dari gunung berapi. Ya, itu dalam pandangan manusia. Fa'ima adrakanna ahadun faliyatin nahro alladhi yarohu naron. Jika salah seorang di antara kalian mendapatkan maka hendaklah dia mendatangi sungai yang terlihat api di dalamnya. Ya, hendaknya dia lebih memilih sungai yang dalam pandangan kita itu adalah berupa sungai yang mengalirkan api yang membara. Suma liyutati'u ra'sahu, liyutati' ra'sahu. Fa yashraba minhu fa innahu ma'un baridun. Maka kemudian pejamkanlah matanya dan kemudian hendaklah dia menundukkan kepalanya. Jadi dalam rangka untuk mengusir rasa takut yang ada di dalam diri kita, maka kita diperintahkan untuk menundukkan kepala dan mata kita diperintahkan untuk memejamkan. Supaya apa? Supaya tidak melihat yang dalam pandangan kita adalah api yang sangat panas yang membara yang akan melahap, melalap, membakar setiap apa yang masuk ke dalamnya. Dan kemudian Rasulullah memerintahkan lalu minumlah karena ia adalah air yang sangat dingin. Jadi uh, air yang seperti api yang membara itu eh, itu adalah kenyataannya air yang sangat dingin. Jadi kita diperintahkan menundukkan kepala, memejamkan mata dan kemudian diperintahkan untuk meminum ya air yang sepertinya eh, seperti api yang membara tersebut. Kenapa? Karena kata Rasulullah itu adalah air yang sangat dingin. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga dikatakan ad-dajjalu ad-dajjalu a'warul aini al-yusra jufalu sya'ri mahu jannatun wa narun naruhu jannatun wa jannatuhu narun. Dajjal itu buta mata kirinya, rambutnya keriting. Ini satu di antara sifat Dajjal yang dihabarkan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, jadi bahwa uh, beliau memiliki dua mata. Namun satu mata kirinya, satu matanya itu yang kiri itu buta. Sebetulnya ada kelihatan matanya akan tapi tidak bisa melihat. Rambutnya keriting. Dia membawa kebun dan api, ya, membawa kebun dan api. Ini hebatnya Dajjal. Apinya adalah kebun dan kebunnya adalah api. Maka siapapun yang kemudian dia menurut dengan ajakan Dajjal, maka dirinya hakikatnya akan mendapatkan apa yang dalam pandangan seseorang itu baik, akan tapi dia hakikatnya adalah keburukan. Dia akan mendapatkan sesuatu yang sepertinya itu adalah dingin, akan tapi nyatanya itu adalah panas neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bentuk balasan Allah kepada seseorang yang tunduk patuh kepada Dajjal, dia akan mendapatkan balasan yang dalam pandangan dirinya itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang segar, sesuatu yang dingin, akan tapi itu adalah ya hakikatnya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya dan bila maka kita tentunya akan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu besarnya dajjal dan yang kita ini tidaklah tahu kapan dirinya akan muncul. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita semuanya, ya memerintahkan kepada kita semuanya agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah ya dari gangguan dajjal. Baik doa doaul masalah yaitu kita memang secara sorry meminta kepada Allah agar dilindungi dari dajjal atau doa ibadah. Kita beribadah dengan sesuatu dalam rangka supaya dijaga dari dajjal. Adapun yang doa ibadah, kita yang memohon perlindungan kepada Allah dengan cara beribadah, itu doa kita adalah doa yang berupa ibadah seperti kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat seperti ini, itu tadi. Ya sebelum datangnya waktu maghrib tadi maka uh, kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Adapun yang berupa doa masalah, kita berdoa kepada Allah dengan menyebutkan apa yang menjadi permintaan kita secara jelas, secara sore, yaitu seperti di dalam hadis, ya tatkala kita e, menjalankan sholat sebelum kita mengucapkan salam, maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari beberapa hal. Ya, di antaranya adalah dari uh, fitnahnya Dajjal. Ya Allahumma inni bika min adabil qabri wa bika min fitnatil masih dajjal. Ya wa uh, min syari masih dajjal dalam sebagian uh, riwayat yang lain. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk berlindung dari kejelekan dari fitnahnya dajjal. Padahal kita tidak tahu kapan dajjal akan muncul. Ini menunjukkan begitu hebatnya ya fitnah dajjal. Namun setiap orang yang beriman ketika itu akan bisa membedakan mana dajjal dan mana bukan dajjal meskipun dajjal ini membawa segudang eh, apa namanya segudang ilmu sulapnya. Ya kayak dalam hadis tadi membawa kebun, membawa sungai. Ya, maka setiap orang yang beriman dia akan tahu bahasnya itu adalah dajjal. Kenapa? Karena dajjal itu matanya picek sebelah, ya sebelahnya buta, tidak bisa melihat. Ada wujud matanya tapi tidak bisa melihat yaitu yang kiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala ya maka kedua matanya bisa melihat. Ini yang pertama. Kemudian tanda kedua yang akan dilihat oleh setiap muslim kata Rasulullah, baik muslim dan mukmin tadi orang yang bisa membaca ataupun tidak membaca, eh, tidak bisa membaca, maka dia akan bisa mengidentifikasi dajjal dengan apa? Dengan adanya tulisan kaf fa ra baina al ini, ya antara kedua matanya. Ya antara kedua matanya itu ada tulisan kaf fa ra yang akan bisa dibaca oleh setiap mukmin Meskipun pada dasarnya mukmin tadi adalah mukmin yang ummi, mukmin yang tidak bisa baca tulis, namun dia akan bisa membaca tulisan yang ada di antara kedua mata dajjal karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dia akan mengetahui oh ini adalah dajjal. Kenapa? Karena ada tanda kafaro. Dalam sebagian lafaz yang lain ya tulisannya adalah kafir. Ya, jadi ini adalah kafir. Itu orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya, sebagaimana tadi yang telah kita singgung memerintahkan kepada kita idza tasyahada ahadukum falyasta'id billahi min arba. Apabila salah seorang di antara kalian membaca tasyahud, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah dari empat perkara. Nah, dalam lafadznya Rasulullah mengatakan fal yasta'id billah. Maka memintalah perlindungan kepada Allah. Ini lafadznya adalah lafad perintah. Eh, dan dalam kaidah eh, usul fikih bahasanya al-amru lil wujub ya. Perintah itu untuk menunjukkan eh, apa kepada kewajiban ya, untuk menunjukkan kepada kewajiban. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan bahwa kita meminta perlindungan kepada Allah dari empat hal sebelum kita mengucapkan salam ini hukumnya adalah wajib. Ini hukumnya adalah wajib. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada Allah sebelum kita mengucapkan salam di dalam salat kita hukumnya adalah sunnah Sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Apa bunyinya Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahanam dan dari adab kubur dan aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Dan aku mem memohon perlindungan kepadamu dari buruknya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ya. Maka jelas sekali bahwa e, permasalahan Dajjal ini adalah permasalahan yang besar, fitnah yang besar. Namun ternyata Rasulullah saw Alaihi Wasallam satu ketika bertanya kepada para sahabatnya Ridwanullah Halim Maukah aku kabarkan kepada kalian? Aku beritahukan kepada kalian satu hal yang aku takutkan menimpa kalian lebih aku takutkan hal ini menimpa kalian ketimbang Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, ketimbang Al-Masih Ad-Dajjal. Ada satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menakutkan akal hal ini. Inna akhwafu ma akhafu alaikum ya asyirkul asghar ya dalam sebagian riwayat yang lain. Sesungguhnya perkara yang sangat-sangat aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Ya, syirik yang kecil. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan dinilai sahih oleh Al Imam Al Albani rahimahullahu taala. Ya. Adapun yang di atas tadi yaitu yang Rasul mengatakan, maukah aku kabarkan suatu hal yang lebih aku takutkan menimpa kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tersebut adalah syirik khafi. Ya. Syirik khafi itu syirik yang samar, ya, syirik yang tersembunyi. Dan ini maknanya hampir sama dengan yang di bawah tadi. Nah kemudian para sahabat Radwanullah alaihi majmain bertanya, Wahai Rasulullah, gerangan apakah itu syirik asghar ataupun syirik yang khafi? Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah riya. Ya, itu adalah riya. Rasulullah mengatakan riya adalah syirik asghar, syirik yang kecil. Nah, namun hendaknya yang menjadi perhatian kita adalah bukan kata asgornya, bukan kata kecilnya, akan tapi hendaknya yang kita lihat adalah syirkunnya, itu kesyirikannya. Dan kita tahu bahasanya syirik itu maknanya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara kekhususannya. Ya, perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah ya jadi siriknya hendaknya yang kita perhatikan yang menjadi perhatian kita bukan asgornya oh ini kan cuman kecil, bukan itu. Ya. Kan tapi adalah siriknya dan meskipun namanya syirik asgor ini merupakan dosa besar ya, di antara dosa besar yang sangat-sangat besar. Nah, apa itu riya? Riya itu adalah seseorang di dalam beramal ya beramal ibadah ya, dia menginginkan pujian dari orang lain. Ya, menginginkan pujian dari orang lain. Jadi di dalam melakukan ibadah itu bukan karena dorongan ah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan akan tapi ya karena ingin mendapatkan pujian orang lain. Ingin disanjung oleh orang lain, oh ini adalah ahli ibadah. Oh ini adalah orang yang Masya Allah, ya ibadahnya sangat hebat. Dan seterusnya. Nah oleh karenanya sebagian para ulama membagi bahwa e, riak itu terbagi menjadi dua. ya Riak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riak yang menimpa seseorang namun bukan pada pokok ibadahnya. Ya, menimpa seseorang namun bukan pada pokok ibadah yang dia lakukan. Satu contoh. Seseorang melakukan sholat. Ya, seseorang melakukan sholat. Dia melakukan sholatnya semata-mata karena Allah. Namun ternyata di tengah-tengah sholat dirinya mendengar suara bisik-bisik si fulana yang masuk ke masjid misalnya gitu. Yang ternyata fulana ini adalah seseorang yang eh, ya diharapkan untuk bisa menjadi istrinya misalnya. Maka kemudian sholatnya pun apa rukuknya diperpanjang, bacaannya diperpanjang, bacaannya diperindah dan seterusnya. Maka seorang yang melakukan e, ibadah dan di dalam ibadahnya ada riak semacam ini, wallahu taalaam, kata sebagian ulama, maka ibadahnya masih tetap diterima. Namun dia berdosa dalam memperbagus bagian-bagian dari eh, ibadah-ibadah yang ada di dalam salat tersebut, mungkin bacaannya, mungkin rukuknya dan seterusnya. Dan itulah yang kemudian Eh, mendapatkan dosa dari apa yang dia lakukan. Dan kemudian yang kedua, di dalam seseorang melakukan ibadah itu memang riak dari awal peribadatan yang dia lakukan. Artinya bahwa e, ibadah yang dia lakukan itu karena Allah namun juga karena selain Allah. Seseorang melakukan sholat di dalam sebagian perasaannya, oh ya, saya sedang melakukan apa yang diperintah Allah. Namun, ya, di siang lain dirinya mengharapkan pujian manusia. Ya. Sholatnya itu sendiri memang mengharapkan pujian manusia. Mungkin karena sedang eh, dekat dengan direkturnya, mungkin sedang di rumah mertuanya, ya, mungkin sedang di hadapan para masa eh, masa yang hendak diharapkan dukungannya bagi orang yang sedang e, ingin mencalonkan diri menjadi eh, legislatif misalnya. Maka kemudian sholat di tengah-tengah mereka. Nah orang yang sholat semacam ini, orang yang melakukan ibadah semacam ini, motivasi awalnya bukan karena Allah semata, maka ibadahnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan yang di atas tadi. Lebih-lebih lagi ketika seseorang itu melakukan ibadah semata-mata karena ria. Mengharapkan sanjungan manusia, penilaian manusia, balasan dari manusia. Maka ini adalah model ibadahnya orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik itu ketika beribadah mereka adalah yuraunan nas kata Allah. Mereka beribadahnya adalah semata-mata menginginkan penilaian, sanjungan, pujian dari manusia. Orang-orang munafik itu adalah kata Allah idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka melakukan salat, maka salatnya malas-malasan, tidak serius. Kenapa? Karena yuraunan nas, mereka sholatnya dalam rangka semata-mata ingin ya dipuji, disanjung, dinilai, diapresiasi oleh manusia bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun seseorang yang sholat karena Allah, maka dia tentunya akan serius. Ya, dia akan berusaha khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala sepanjang salat yang dia lakukan. Demikian juga di dalam melakukan ibadah-ibadah yang selainnya. Maka dia akan fokus ya, urusannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga serius. Maka kita lihat ya anak-anak kecil itu kalau sholat mereka tidak khusyuk kenapa? Ya. Mereka mungkin sholatnya terpaksa dan mungkin mereka memang baru latihan ya sambil sholat sambil tengok kanan tengok kiri ada uang jatuh pun langsung diambil misalnya seperti itu anak kecil ya, sholatnya ada yang bermalas-malasan orang yang lain sedang sujud mereka masih berdiri nanti orang udah mau berdiri lagi sujud cepet-cepet langsung ngejar lagi berdiri sholatnya malas ya. kenapa karena memang anak kecil ya mereka mungkin baru latihan dan mereka pun sholatnya boleh jadi belum karena Allah Subhanahu wa taala kecuali ya anak-anak yang memang sudah diberikan e, kemampuan oleh Allah untuk bisa sholat dengan cara yang khusyuk. Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah. Maka meskipun riya ini adalah terkadang e, kalau ada di dalam cabang satu ibadah tidak akan menghapuskan ibadah tersebut, ya, tidak akan menjadikan sebab ibadah tersebut tertolak secara keseluruhan, namun hendaknya kita tetap senantiasa berupaya. Ya, berupaya agar ria ini tidak menjangkiti dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ini ria. Kemudian ada satu e, sifat yang lain yang dampaknya hampir mirip dengan ria ini ya, hampir mirip dengan ria ini. Yaitu yang namanya sum'ah. Ya, sum'ah. Kalau so, uh, eh, kalau seorang melakukan ibadah karena ria itu ingin dipandang oleh manusia, dilihat oleh manusia. Adapun sum'ah itu seseorang yang beribadah dilakukan dalam keadaan bersembunyi namun kemudian dia perdengarkan kepada manusia ya apa intinya juga supaya manusia itu mengapresiasi menyanjungnya dan semacamnya cuman caranya berbeda nah satu contoh seseorang melakukan sholat jam 2 malam di rumahnya sendiri mudunya pun juga di dalam rumah tidak ada orang yang melihatnya namun ketika dirinya misalnya masuk ke kantor, ke tempat kerjanya, kudarullah semisal kantuk gitu ya, menguap. Menguap. Akhirnya ditanyalah sama teman kantornya. Ngantuk ya? Iya. Kebetulan alhamdulillah tadi malam tuh bisa mulai nggak lama sih cuman ya kurang lebih satu jam. Alhamdulillah. Bacaannya alhamdulillah. Nah, tapi jangan-jangan ini adalah satu di antara bentuk sum'ah. Sudah beribadah dalam keadaan bersembunyi. Tambah lagi, Alhamdulillah tadi malam itu saya bisa nangis. Nah, ini jangan-jangan perbuatan di, dirinya ini akan bisa menghilangkan pahala dari amal ibadah yang dilakukan semalam. Kenapa? Karena kemudian diperdengarkan kepada teman kantornya, diperdengarkan kepada orang lain. Ikhwati filah rahimani wa maka e, riya ini sangat berbahaya ya, sangat-sangat berbahaya. Karena riya ini akan bisa menghapuskan sebagian e, dari amalan-amalan yang ada di dalam satu ibadah dan bahkan terkadang akan menghapuskan seluruh dari ibadah yang kita lakukan. Ya, akan bisa menghapuskan seluruh ibadah yang kita lakukan dan kita masih akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allah bih wa man ra'a ra'a Allah bih." Ya rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang memperdengarkan amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah akan jadikan ya amal ibadahnya itu terdengar oleh banyak manusia. Demikian juga barang siapa yang menampak-nampakkan amal ibadah yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan pula apa yang dia lakukan ini di hadapan orang lain. Sehingga apa yang dia inginkan itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berupa apa? Berupa apresiasi, sanjungan, pujian dari manusia. Ya, baik dari sebab riaknya ataupun dari sebab sum'ahnya. Padahal kalau seseorang melakukan ibadah karena hal ini ya, terancam dengan hadis qudsi yang bunyinya ana aghni syuraka an anisyirki. Faman amila amalan asyraka fihi ghairi fa ana bari'un minhu. Rawahu Muslim, Tirmizi, tirmidzi Ibnu Majah wa Ahmad min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku tidak membutuhkan ibadah-ibadah yang dilakukan dengan menyekutukan selain diriku. Maka barang siapa yang beramal satu ibadah yang aku eh, aku dipersekutukan padanya pada ibadah tersebut dengan selain diriku, maka aku berlepas diri dari ibadah yang dia lakukan dari dan juga dari sesuatu yang dia persekutukan. Aku tidak membutuhkannya kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dampak dari amal ibadah yang di dalamnya ada riya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ya tidak membutuhkan amal ibadah yang kita lakukan Sementara kita meniatkan untuk Allah namun juga untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari beberapa urian yang telah kita sampaikan di atas, paling tidak kita bisa mengambil e, kesimpulan bahwa riya itu termasuk perbuatan syirik, ya syirik syirik kecil, ya, yang berarti kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik ini. Sehingga sebagian para ulama sampai mengatakan barang siapa yang membawa dosa syirik pada kematiannya maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkannya meskipun syiriknya adalah syirik asyghar. Kemudian yang kedua, karena uh, dosa syirik ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti pelakunya terancam dengan neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara umum tentang kesyirikan, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa kesyirikan, ya, dosa yang dirinya dipersekutukan dengan yang selainnya, dan Allah Subhanahu Wa Taala masih memungkinkan untuk mengampunkan dosa-dosa yang levelnya di bawah dosa kesyirikan. Kemudian yang ketiga, bahwa riak ini akan menghapuskan ya, amalan yang tercampurinya manakala e, amalan tersebut dari awal melakukannya memang sudah diniatkan karena Allah dan juga karena selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kemudian e, dari asal ibadah dia melakukan karena Allah, namun di dalamnya di dalamnya ada e, bagian dari ibadah yang sifatnya adalah sunnah seperti membaca Al-Quran, ya, baca setelah Al-Fatihah misalnya, maka bacaannya itu tidak diterima oleh Allah dan dia berdosa karena telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian riak merupakan syirik yang tersembunyi, ya, merupakan syirik yang tersembunyi. Ya, syirik yang khafi, yang samar. Maka bagaimana eh, kita untuk bisa mengetahui sesuatu yang samar tentunya harus dengan susah payah ya. Harus dengan susah payah. Oleh karena itu ini memerlukan perhatian yang khusus dari diri kita. Perhatian yang sungguh-sungguh dari diri kita terhadap permasalahan-permasalahan syirik yang kecil ini. Ya, sehingga kita ya, layaklah kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk memohon ampunan dari Allah dari dosa keserikan yang tidak kita ketahui maupun yang kita ketahui. Dan di antara apa yang kita sampaikan di muka, kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ya, meskipun fitnah dajjal itu fitnah yang sangat besar, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah setiap kali kita melakukan sholat, namun ternyata di sana ada dosa dari satu perbuatan yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah, yaitu sirik kecil ataupun riak tadi. Oleh karenanya ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah Perlulah kiranya kita berusaha untuk kemudian eh, mengetahui, berupaya untuk mengecek kembali ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, ibadah-ibadah yang kita lakukan. Masihkah di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tercampuri dengan riya ataukah sudah tidak tercampuri lagi dengan riya? Karena sangat mungkin diri kita di dalam melakukan berbagai macam ibadah ini terkadang memang ya tidak kita niatkan pada awalnya. Namun ya sering aja muncul. Ria itu tiba-tiba muncul dihembuskan oleh persyaitan. Ya, seperti kita memperbagus ya ibadah yang kita lakukan. Ya. Di hadapan manusia sementara kalau kita beribadah sendiri kilat. Ya. Oleh karena itu perlulah kita kiranya berupaya untuk menjaga konsistensi ibadah baik di dalam pandangan manusia ataupun ketika sendirian. Ya. Apalagi kalau ketika sendirian tuh kita upayakan bisa lebih bagus lagi ya, dalam rangka supaya tidak terjerumus ke dalam riak tersebut. Dan bahkan juga terkadang sebagian kita itu ketika sedang melakukan ibadah yang jauh dari pandangan manusia. Jauh dari pendengaran manusia. Seperti seorang yang sedang melakukan ibadah haji ataupun umroh misalnya. Kemudian dirinya memperbarui status di dalam mungkin WA-nya, mungkin FB-nya, mungkin tweet-nya, dan seterusnya Alhamdulillah saya bisa berdoa dan khusyuk di depan Ka'bah misalnya. Alhamdulillah saya bisa berdoa sambil menangis ya, di Raudhah misalnya. Padahal orang yang jauh dari dirinya tidak tahu kalau dirinya sedang melakukan ibadah haji kah atau sedang melakukan umrah misalnya. Namun menjadi tahu setelah apa? Setelah dirinya mengunggah statusnya. Ini sering tidak kita sadari. Kemudian terkadang juga kita melakukan hal-hal yang merendahkan martabat Allah Subhanahu wa taala. Kita menghinakan diri kita eh, dalam pandangan manusia. Supaya apa? Manusia menyanjung kita sementara kita menomorduakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka penyakit-penyakit seperti ini sudah sepantasnya kemudian kita obati. Ya, kita berusaha untuk kemudian menghilangkannya. Yang pertama di antara hal yang bisa kita jadikan sebagai obat agar kita ya, apa namanya bisa ikhlas, terbebas dari riak, maka kita kemudian mengingat keutamaan orang-orang yang berbuat ikhlas yang syaitan pun tidak akan mampu menyesatkan dirinya. Yang kita ingat ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajmain." Maka demi kemuliaanMu ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali sebagian kecil dari hamba-hambamu yang ikhlas. Maka poin yang pertama yaitu kita berusaha semaksimal mungkin dalam setiap ibadah yang kita lakukan ya untuk meraih keikhlasan ini. Ya, untuk meraih keikhlasan ini, memohon kepada Allah agar kita bisa ikhlas. Karena kalau kita sudah ikhlas, maka iblis pun tidak akan mampu menembus hati kita untuk mengganggunya. Sehingga tatkala kita sudah membiasakan diri beribadah kepada Allah dengan cara ikhlas yang kita sadar bahasa ikhlas merupakan satu di antara pilar diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita hendaknya kemudian merasa resah dan gelisah pada saat kita melakukan ibadah kemudian muncul rasa riak di sana maka kemudian kita malah kemudian resah. Sehingga di dalam eh, kita melakukan ibadah atau ketika di tengah-tengah kita melakukan ibadah, kita pun berusaha untuk mengusir rasa riak tersebut. Ya, kemudian yang ketiga kita senantiasa memikirkan tentang keagungan Allah. Artinya apa? Bahwa seandainya seluruh manusia di dunia ini dari yang paling awal sampai paling akhir mereka beribadah dengan model ibadah orang yang paling bertakwa sekalipun itu tidak akan menambah keagungan Allah. Kenapa? Karena Allah memang sudah agung. Demikian juga seandainya seluruh manusia ini melakukan kejahatan kepada Allah. Melakukan kesyirikan kepada Allah. Seluruhnya. Dari yang awal sampai terakhir. Itu pun juga tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya kita pun beribadah kepada Allah semata itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Ya, untuk kepentingan kita sendiri. Sehingga jangan kemudian kita melihat bahasanya kalau Allah itu nanti diibadahi, kemudian Allah akan bertambah mulia, akan bertambah agung. Tidak, tidak sama sekali. Itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka dengan kita mengingat-ingat, ya, senantiasa mengingat-ingat bahasanya Allah adalah maha mulia, maha agung, tidak butuh kepada makhluknya, nah itu pun akan menjadikan sebab insya Allah Ta'ala ya, kita akan membebaskan diri kita dari riak tersebut. Yang butuh kita bukan yang butuh adalah Allah. Allah tidak butuh kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kemudian di antara hal lain yang bisa kita lakukan juga kita senantiasa mengingat dampak buruk dari perbuatan riak yang kita lakukan. itu apa tadi? Amalnya mungkin e, ditolak semuanya ataupun sebagiannya atau kemudian kita tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa. Kemudian hal, hal lain yang bisa kita upayakan juga adalah kita senantiasa mengingat negeri akhirat. Mengingat kematian, mengingat uh, padang masyar, mengingat mizan yang Allah jadikan sebagai penimbang amalan-amalan kita. Mengingat gelapnya kubur dan gelapnya neraka. Mengingat dahsyatnya siksa neraka dan seterusnya. Meyakini bahasanya ridho manusia tidak dapat mendatangkan manfaat maupun bahaya bagi dirinya. Nah terkadang satu di antara yang menyebabkan seseorang itu di dalam melakukan ibadah itu adalah karena riak, pandangan manusia, pujian manusia dan seterusnya. Kenapa? Karena dirinya mengira bahasa itu adalah bermanfaat untuk dirinya. Padahal sama sekali tidaklah bermanfaat untuk dirinya. Ya. Kemudian tentunya karena manusia kita semuanya adalah makhluk yang sangat lemah yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala baik dalam masalah keduniaan lebih-lebih ke dalam masalah ibadah la haula wala quwata illa billah maka hendaknya kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa di antaranya Allahumma inni bika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutan menyekutukanmu. Yang hal itu aku ketahui dan aku memohon ampunan kepadamu dari perkara-perkara yang tidak aku ketahui. Ya, di sini di diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, lawan daripada riya yang akan menjadikan sebab uh, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Ya, adalah ikhlas. Di mana tanda-tanda keikhlasan ini yang pertama adalah suka menyembunyikan amalan yang tidak perlu untuk ditampakkan. Ya, yang memang bisa disembunyikan maka sembunyikanlah. Karena akan lebih menjaga keikhlasan. Ya. Maka amalan-amalan yang layak untuk disembunyikan maka sembunyikanlah. Karena itu akan lebih mengantarkan kepada keikhlasan. Namun di sana ada amalan-amalan yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ya seperti seorang melakukan sholat jamaah, seperti seorang melakukan ibadah haji dan ibadah-ibadah yang semisalnya, maka ya, kita cuman kemudian berupaya. Mudah-mudahan eh, apa yang kita lakukan itu lepas dari rasa ria. Memang terkadang ada beberapa macam ibadah yang asalnya bagus untuk disembunyikan, namun kemudian menjadi baik untuk ditampakkan dalam situasi dan kondisi tertentu. Ya, seperti seseorang yang ingin mengajarkan kepada murid-muridnya. Yang hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dan juga pernah dilakukan oleh seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau ingin mencontohkan bagaimana salat yang benar kepada para muridnya, kepada para sahabatnya dan e, orang-orang uh, orang -orang yang diharapkan akan mendapatkan faidah dari apa yang dia contohkan. Maka ketika itu ibadah yang pada asalnya disembunyikan itu akan menjadi baik e, karena situasi dan kondisi yang memang menuntutnya. Dalam lini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kurang lebih e, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagi dirimu dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Baqarah ayat 271. Menampakkan baik akan tapi menyembunyikan itu lebih baik itu amalan-amalan yang memang layak untuk disembunyikan ya, untuk layak di e, memang layak untuk disembunyikan. Ya, seperti bersedekah maka sedekah pada dasarnya adalah lebih baik dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tidak diketahui, tidak dilihat oleh orang lain. Ini akan lebih memunculkan rasa sifat pada diri seseorang. Namun pada saat bersedekah itu dengan ditampakkan akan bermanfaat lebih besar, maka tampakkanlah. Ya, ini uh, di antara contohnya adalah hadis riwayat Imam Muslim Eh, yang mungkin pernah kita sampaikan juga tatkala Rasulullah sedang berada di hadapan para sahabatnya Ridwanullah Halim ajmain ya, kedatangan tamu dari uh, Yaman yang mereka tampak dalam uh, sisi dohirnya itu orang yang sangat membutuhkan bantuan maka Rasulullah memotivasi para sahabatnya untuk bersedekah lama tidak ada yang bersedekah kemudian berangkatlah salah seorang ansor E, meninggalkan majlis Rasulullah dan pulang ke rumahnya dan kemudian balik lagi ke hadapan Rasulullah dengan membawa emas yang kadat iyadahu antahmilahu ya. yang seakan-akan e, tangannya itu tidak kuasa untuk membawa emas tersebut Masya Allah ya, ya kemudian diberikanlah kepada Rasulullah agar dibagikan kepada orang-orang dari Yaman tadi maka kemudian para sahabat yang lain mereka pulang. Ada yang datang membawa makanan, kurma, kismis, ada yang membawa pakaian, seterusnya. Sehingga di hadapan Rasulullah kemudian terdapat sumbangan yang menggunung. Yang semula Rasulullah bermuka masam dan kemudian beliau pun tersenyum ketika melihat para sahabat begitu bersemangat memberikan sedekahnya seraya beliau mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayan qusam min ujurihim syai' Karena siapa yang mensunahkan memberikan satu contoh yang baik di dalam agama Islam ini, maka dia akan mendapatkan pahala dari amalnya dan pahala dari eh, orang-orang uh, yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikutinya. Kemudian di antara tanda keikhlasan yang lain adalah dirinya selalu apa namanya uh, curiga kepada dirinya sendiri. Ya, seseorang itu selalu curiga kepada dirinya sendiri. Ya, apakah dalam amalan-amalan yang dia lakukan itu sudah betul-betul ikhlas ataukah belum? Kita ingat uh, satu di antara perkataan salah seorang ulama terdahulu yang mengatakan bahasanya al-ikhlasu faktu ru'yatil ikhlas ya al ikhlasu faktu ru'yatil ikhlas yang disebut dengan ikhlas itu adalah hilangnya perasaan ikhlas ya, di dalam amalan-amalan yang dia lakukan di dalam ibadah-ibadah yang dia kerjakan faman syahida bi ikhlasi al ikhlasa faqad yahtajju ikhlasuhu ilal ikhlas barang siapa yang melihat dalam amalan-amalan yang dia lakukan itu sudah ikhlas, maka sungguh pandangannya, penglihatannya, penilaiannya bahwa dirinya sudah ikhlas itu masih membutuhkan kepada keikhlasan berikutnya. Ini ungkapan yang sangat indah. Sehingga di dalam hadis Muslim Rasul mengatakan barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaklah dia memuji Allah dan barang siapa yang menjumpai selain itu, janganlah ia mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Dan yang ketiga, tatkala seseorang melakukan ibadah lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan hakul adam, eh, hak manusia seperti memberi sedekah, zakat ataupun yang lainnya, maka tidaklah usah kemudian menanti-nanti ucapan terima kasih, menanti menanti-nanti ucapan syukron, ya, menanti-nanti pujian dari mereka tidaklah usah. Kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura." Sungguhnya kami memberikan makanan ini kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan darimu dan tidak pula ucapan terima kasih. Ya. Jadi yang diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, wajah Allah Subhanahu wa taala. Di setiap orang yang beriman ya dirinya di dalam melakukan amal ibadah yang diharapkan adalah wajah Allah. Dia menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa memandang wajah Allah di surga nanti. Ya. Mengharapkan ridha Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan yang diharapkan adalah wajah Allah Maksudnya adalah yang diharapkan Sawabullahi Waridohu Yaitu balasan pahala dari Allah Dan juga keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Namun juga kita yakin Memang setiap kita kaum mukminin itu sangat ingin bisa melihat Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwati wa akhwati filah rahimani wa rahimakumullah Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini Mudah-mudahan kita semuanya eh, bisa mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari penjelasan kita dan yang lebih penting daripada itu mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alamin. Waktu kita kembalikan. kaum muslimin sahabat muslim para pendengar radio muslim yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada kami ucapkan jazakumullah khairan bagi Ustadz Abu Salman Hafidhullah ta'ala yang memberikan penjelasan mengenai tema di malam hari ini hal yang lebih berbahaya daripada fitnah dajjal yang ditulis oleh Akhuna Kian Handika Hafidhullah ta'ala bagi para pendengar yang ingin bertanya masih kita buka termin pertanyaan, silahkan melayangkan SMS pertanyaan ke nomor 0823 2727 5333. Kami ulangi di nomor 0823 2727 5333. Dan Alhamdulillah telah ada satu pertanyaan yang masuk dari sahabat Rianto. Bolehkah langsung ditanyakan Ustadz? Betul. Ustadz, Ana mau bertanya seperti ini Ustadz Ana kadang ketika sholat memakai pakaian takwa. Ketika memakai pakaian takwa tersebut, kadang perasaan ria itu muncul dengan sendirinya. Tetapi kemudian langsung saya beristighfar kepada Allah. Dan apakah perbuatan saya itu ketika ria menggunakan pakaian takwa termasuk hal yang biasa atau bagaimana Ustaz Sukron? Bismillahirrahmanirrahim. alhamdulillah, alihi wa ashabihi amma ba'd Sebetulnya seseorang memakai pakaian eh, yang bagus dalam hal ini untuk melakukan ibadah itu kita sering eh, mengatakannya dengan memakai pakaian takwa ya, Padahal hakikatnya pakaian takwa itu adalah pakaian yang uh, secara syar'i telah menutupi aurat kita itu namanya pakaian takwa. Namun mungkin yang dimaksud seperti kita memakai baju koko ataupun gamis. memakai jubah, gamis ataupun yang semacamnya. Intinya bahasanya seseorang justru ketika masuk ke dalam masjid itu diperintahkan untuk berhias. Ini diperintahkan untuk berhias. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin." Wahai an Adam, ya, Pakailah, kenakanlah perhiasanmu, pakaian indahmu pada saat ya kamu masuk ke dalam masjid dalam rangka untuk menunaikan sholat. Maka memakai pakaian yang indah sekalipun itu tidaklah merupakan bentuk riak, eh, tidak merupakan bentuk kesombongan pada dasarnya. Ya, jadi suatu saat Eh, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang bagus yang aku kenakan ini adalah sebuah kesombongan? Maka Rasulullah mengatakan tidak. Maka yang namanya sombong, yang namanya riak, itu munculnya adalah dari dalam hati diri kita sendiri. Maka kemudian eh, jangan kemudian kita takut ya untuk memakai pakaian yang yang indah. Yang perlu kita upayakan adalah bagaimana kita e, bisa mengkondisikan ya, mengkondisikan hati kita tidaklah kemudian memakainya itu karena pamer ingin dipuji oleh manusia. Ya, ingin sanjungan manusia. Itu yang kita upayakan. Jadi jangan kemudian kita takut untuk memakai pakaian yang indah karena itu justru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena hakikatnya tatkala kita e, menginginkan untuk dipuji oleh manusia dengan pakaian yang kita pakai itu paling nanti e, yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Satu orang mengatakan bagus, wah masya Allah bagus. Satu orang yang lain mengatakan ah ini kurang cocok lah untuk antum misalnya. Maka kalau kita mengharapkan pujian manusia tidak akan pernah mendapatkan ya. E, Ridwan nasi amrun layutrok ya. keredoan, kerelaan manusia itu adalah satu perkara yang sangat sulit untuk di Eh, realisasikan, untuk didapatkan. Maka sekali lagi bahwa Anda memakai pakaian yang indah, pakai pakaian yang takwa itu hendaklah Anda niatkan ini dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada perasaan-perasaan negatif yang ada dan kemudian Anda sudah eh, beristighfar Insya Allah taala sudah mencukupinya. Wallahu taala alam. Taib barakallahu fikum atas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abu Salman Hafidhullah Ta'ala mengenai jawaban dari pertanyaan Al-Ahrianto yang tadi telah bertanya. Mudah-mudahan terjawab sudah apa yang Antum sampaikan yang telah dibahas oleh Ustadz Abu Salman Hafidhullah Ta'ala. Kemudian karena tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, mungkin al bisa memberikan sedikit kesimpulan untuk materi kajian di malam hari ini. Faliyatafadol masyukurah. Taib, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah memang tabiat manusia. Ya tabiat kita itu e, sukanya adalah dipuji, sukanya adalah disanjung. Ya. Dan itu memang merupakan tabiat. Akan tapi tabiat ini tidak sepenuhnya kemudian bisa dibenarkan tatkala sudah dikaitkan dengan ibadah. Ya. Karena ibadah itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita tidak boleh kemudian meminta sanjungan kepada manusia. Maka silahkan manusia mau menyanjung, manusia mau mencela, silahkan. Karena urusan saya adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seorang yang di dalam ibadah yang dia lakukan, yang dia inginkan adalah uh, sanjungan manusia, sungguhnya uh, eh, dirinya sedang mengalami satu musibah. Ya, sedang mengalami suatu musibah, maka tidak sepantasnya kemudian eh, ini dipelihara. Karena akan menjadikan sebab celah akan menjadikan sebab eh, tertolaknya ibadah ataupun kesempurnaan ibadah yang kita lakukan. Oleh karenanya itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat-ingat ya tips tadi yang telah kita sampaikan ya untuk bisa mengobati rasa riak yang ada di dalam diri kita sehingga mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan di waktu waktu yang akan datang akan lebih bersih, akan lebih terbebas dari riak dan juga sum'ah dan yang semacamnya sehingga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya mudah-mudahan nanti akan menjadi kebanggaan kita, kebahagiaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena ya Allah akan membalasnya dengan uh, kebaikan yang